Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul khairan aw liyas." آخرين حرام إلى لحاجة والحاجة تقادرها بقدرها أي بقدر الحاجة Ingat, asal membicarakan orang lain, yang dimaksud di sini asal membicarakan kejelekan orang lain adalah terlarang maksudnya membicarakan sesama muslim adalah terlarang dan apa yang dibolehkan sesuai dengan kebutuhannya dan apa yang dibolehkan dengan kebutuhan maka dilakukan sesuai dengan kebutuhannya atau menggibah dan membicarakan kesalahan orang mukmin menyebarkan dan membuka air seorang muslim adalah haram mengetahui ini. Maka tidak boleh seorang mukmin membuka air, membuka kesalahan orang, menyebutkan keburukan orang kecuali dengan saja. Lalu siapa yang diperbolehkan? Para ulama mengatakan yang boleh kita bicarakan ada dua. Ahlul bid'ati wa ahlul ma'asi majruhin firruat yang diperbolehkan untuk kita menghibahnya ada dua kelompok yang pertama ahlu bidah ahlu maksiat dan yang kedua adalah orang-orang yang lemah marjuhin di dalam rawi Seperti dikatakan pulan doi, pulan kadab, pulan wabok, dan seterusnya. Akan tetapi, apakah kita melakukannya dalam setiap saat? Apakah dilakukan oleh setiap orang? Maka ini pun ikhwatu iman rahimakumullah qadril hajah. Masalah membicarakan pelaku bidang Masalah mentazir ahlu bid'ah. Membicarakan di mimbar tentang ahlu bid'ah. Laisa ala kulli zaman wa makan. Wa bi kulli darsin. Walakin bi qadril haja Dan ini pun tidak dalam waktu setiap waktu, setiap darah, setiap kita berbicara, setiap kita taklim berbicara tentang masalah ini tidak. Tetapi dengan seukuran kebutuhan. Jika ada maslahatnya, Dan mesti membicarakannya adalah diana, alal ikhlas, alal waro, alal adli, alal basiro, alal ilmi. Dan orang yang membicarakannya pun mesti dengan dasar pertama ikhlas karena agama, dengan waro, dengan keadilan, dengan dasar ilmu. Kenapa? Sebab apa yang kita keluarkan, ingat ya, ikhwati iman rahimakumullah. Jika kita berbicara tentang saudara kita, jika kita berbicara tentang saudara kita, maka mesti ada dengan apa yang ada pada saudara kita. Jika kita berbicara tentang saudara kita, dan itu tidak ada pada saudara kita, maka kita telah memakan daging saudara kita. Dan ini termasuk kabai. Dan jika seandainya ada pada saudara kita, Apakah manfaat untuk kita bicarakan? Ini pun harus ditimbang. Apakah maslahat bagi orang yang dibicarakannya? Apakah maslahat bagi orang yang membicarakannya? Apakah maslahat bagi masyarakat yang ada orang itu atau bagaimana? Disinilah akhlak dalam membicarakan orang. Kalau dengan dibicarakan orang itu akan bertambah kepatikannya, akan bertambah bid'ahnya, Janganlah ucapan Anda menjadi wasilah untuk orang lain semakin melakukan bid'ah. Jika seandainya dibicarakan menjadi wasilah untuk orang lain mengikuti bid'ahnya, jangan sekali-kali Anda berbicara. Kenapa? Sebab dengan bicara Anda bertambah orang lain masuk kepada bid'ah. Dan jika seandainya Anda membicarakan orang lain menjadi fitnah, maka jangan sekali-kali Anda berbicara. tu khairun laka. Maka diam Anda lebih baik. Ini seandainya dalam perkara yang diperbolehkan kita untuk berbicara. Apalagi dalam perkara yang kita tidak boleh untuk tidak berbicara. Apalagi yang tidak ada dalilnya. Apalagi yang tidak ada buktinya. Dosa buat kita. Ini adalah khusus Seorang menjaga lisan. Wa minha tarkul kadhib wa tarku syahadatul zur. Dan di antara menjaga lisan adalah tidak mengeluarkan saksi palsu. Adalah tidak dusta. Dan ini adalah poin yang sangat penting. Poin yang sangat berharga. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Karena sebenarnya bagi tolabul ilmi. Bagi kita semua. Mesti kita berbicara apa-apa yang akan memberikan manfaat kepada kita. Jika bukan ruang lingkup kita, nggak boleh kita ikut bicara. Sebab diamnya kita lebih baik ketimbang bicaranya kita. Jika pembicaraan ini adalah haknya para ulama, maka kita tidak boleh ikut berbicara. Jika pembicaraannya adalah hak orang-orang tolebul ilmi, hak para ustaz, kita tidak boleh ikut berbicara. Diam bagi kita adalah lebih apa? Lebih baik. Jika telah cukup orang berbicara, maka kita tidak boleh ikut berbicara. Sebab kadang-kadang dengan ditambah pembicaraan kita akan semakin ruwet akan semakin bertambah fitnahnya. Maka ikhwati iman rahimakumullah, ahli sunnah salafiyun adalah orang yang paling menjaga lisannya. Orang yang paling kuat dalam menjaga lisannya. Bihukmi ala lakarin. Dalam menghukumi orang lain. Dalam membicarakan orang lain. Sangat berat untuk mengatakan orang lain kafir. Sangat berat untuk mengatakan orang lain mubtadi. Sangat berat untuk mengatakan orang lain fasik. Bahkan para ulama kita mengatakan lebih baik salah dalam menghukum apa? Dalam mengatakan tidak kafir ketimbang salah mengatakan orang itu kafir. Dan ini kaidah. Kaidah. Tetapi buat iman rahimakumullah, semua ini sekali lagi tidak menafikan ada sikap keras dalam berdakwah. Dan tidak menafikan kita membicarakan orang yang perlu dibicarakan. Tetapi waktu iman rahimakumullah, semua ini dengan aki, kaidah, dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun majal yang lain yang berkaitan dengan akhlakul karimah, sekali lagi, sesungguhnya majalnya adalah luas, bukan kita membicarakan satu persatu. Bukan membicarakan artinya dengan tafsir sebab ya tentunya itu memerlukan waktu yang sangat panjang, memerlukan pelajaran yang panjang dan insya Allah kita mengenal kita pria Solihin ada yang dikenal dengan babul ahlak, bab yang berkaitan dengan apa Ahlak. sampai di sini dan kita menyisakan soal jawab silahkan ya pertanyaannya dikumpul. Demikian ikhwatal Islam para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada Sesi materi dari pembahasan menggapai surga tertinggi dengan akhlak yang mulia Dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaannya tiap hari. Tidak mungkin sampai derajat iman tanpa dengan ilmu. Dan tidak mungkin orang beriman dengan tanpa ilmu. Fakat kalau Allah Ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah. Ini fa'alam annahu la ilaha illallah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Hal yastawi ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun? Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Itu tidak mungkin. Dan surga didapati dengan ilmu. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah torikon yaltamisu sufihi ilman, sahalallahu bihi lahu torikon ila jannah. Dengan apa? Dengan ilmu. Jadi tidak mungkin menggapai keimanan yang hakiki dengan tanpa apa? Ilmu. Sebab ziyadatul iman diantaranya apa? atapakur tatakur ayatillahi al-kauniyah al-mar'iyah wa tafakkur wa bi ayatillahi al-matluwah. Sebab iman iman rahimakumullah. Keimanan seseorang akan menjadi kuat dan bertambah salah satunya adalah dengan tafakur kepada ayat-ayat kauniyah, kepada ciptaan sifat Allah taala. Tafakur kepada ayat-ayat al-matluwah kitabullah dan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan bagaimana kita mengenal Allah ta'ala. Mengenal Allah ta'ala bimak'ulatihi. Dengan perbuatannya. Sebab perbuatannya menunjukkan kepada fiil dan fiil menunjukkan kepada zat. Ya. Eh, menunjukkan kepada sifat dan sifat menunjukkan kepada zat. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, Innama yashallaha min ibadihi al-ulama. Bagaimana menyikapi orang ahlu bid'ah seperti orang khawarij, apakah anak harus diam atau dakwah mendak mereka agar mereka kembali? Tidak boleh kita berdiam. Ya. Tetapi kita dianjurkan untuk mengajak mereka, menyampaikan hujah kepada mereka. Tentunya sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa hari ini kebanyakan kaum muslimin terjerumus kepada sebuah bid'ah disebabkan kebodohan mereka, disebabkan jauhnya mereka dari sunnah, disebabkan sedikitnya orang menjelaskan sunnah. Maka tentunya hari ini dibutuhkan kesabaran dalam menyampaikan kebenaran, dibutuhkan kesabaran di dalam berdakwah, dan dibutuhkan kelembutan di dalam berdakwah hari ini. Tidak dengan keras, tidak dengan sifat keras. Kenapa? Sebab kondisi manusia adalah awal. Kondisi manusia dalam keadaan jauh dari sunnah. Dan sedikitnya orang yang apa e, menyampaikan sunnah. Apakah seorang yang berbuat dosa kecil termasuk akhlak yang tidak benar, tidak berakhlak? Kita katakan tidak sempurna akhlaknya. Dan apabila istimewa terus menerus dalam doa dosa kecil, maka ihwat iman rahimahumullah akan menjadi dosa besar ya. Di mana Rasulullah ataupun para ulama mengatakan bahwa dosa besar itu adalah bagaikan gunung yang terkumpul dari kerikil-kerikil kecil. Jadi kalau sekarang kita menumpuk kerikil kecil akan menjadi sebuah apa? Gunung. Ya. Maka termasuk apa? Al-istimrar al-sabair min su'il kulu. Jadi artinya terus menerus kepada dosa kecil termasuk akhlak yang jelek. Apa yang lebih utama menjauhkan, menjauh atau mengasingkan diri dari masyarakat yang jauh dari tuntunan Islam yang hak dan memusuhi, membenci kepada hak yang hak atau tetap tinggal berbaur dengan mereka sementara saya belum mampu mendakwahi mereka. Ikhwati iman rahimakumullah. Ya, hari ini sangat diperlukan tentang al-muamalatul hasanah. Yaitu muamalah yang baik. Oleh sebab itu, Allah alam hari ini sangat diperlukan kaum salafiyin adalah terpencar, al sunnah adalah terpencar dan tidak berada dalam satu tempat tertentu. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Karena Sebenarnya manusia hari ini dan secara umum ahli sud kaum muslimin hari ini sangat cinta kepada kebenaran. Sangat ingin kepada kebenaran. Hanya saja disebabkan begitu banyaknya orang yang mengenalkan keburukan. Dan sedikitnya orang yang menyampaikan kebenaran. Maka yang terbaik hari ini tancapkanlah keimanan dalam diri kita. Tancapkanlah ilmu dalam diri kita dan bermuamalahlah dengan masyarakat hari ini. Sebab tentunya ikhwati iman rahimakumullah. Kita melihat dakwah yang mulia ini tersebar di mana-mana. Itu awalnya dari bersaudara, berteman, bertetangga. Mungkin saja dalam satu katakanlah perumahan ada sunninya seorang, ada ahli sunnahnya seorang, ia ke masjid, ia berahlak dengan baik. Lama kelamaan orang bertanya, datang ke rumahnya bersilaturahmi. Dengan semata-mata mungkin awal-awalnya dengan ahlak mulia. Menampilkan ahlak mulia. Lama kelamaan kita kasih buku, kita kasih majalah. Kita sampaikan hujah sedikit-sedikit, ternyata mereka terpengaruh. Kita ajak ngaji. Coba kalau sekarang kita kabarkan, banyak ahli sunnah ada semuanya di sini. Siapa yang akan berdakwah di tempat lain? Siapa yang akan mempengaruhi orang? Orang lain. Orang apa? Orang lain. Kecuali dimungkinkan apabila orang merasa tidak aman darinya dan merasa tidak mampu menjaga keimanan dan sunnahnya. Maka dikala itu abol baginya untuk menyelamatkan diri dan mencari tempat yang memungkinkan menyelamatkan dirinya. Tetapi mukmin yang paling afdal adalah yang mampu bermuamalah dengan baik dan mampu menjaga dirinya di tengah-tengah orang melakukan tidak baik. Sebab ia akan menjadi pengaruh kepada yang yang lain. Sekarang ini terasa asing ucapan salam, apalagi mengucapkan salam kepada yang belum ikut kajian. Ya, tidak benar ya. Sekarang ini orang mengucapkan salam sudah biasa dan mereka menyenangi tentang ucapan sholat. Dan tentunya haya ada dua. Ada haya yang terpuji, ada haya yang tercela. Ada malu yang terpuji, yaitu malu yang menjadi wasilah untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Adapun malu yang menghalangi ia melakukan kebaikan dan meninggalkan yang haram, maka ini adalah haya yang tercela Bagaimana cara menumbuhkan sifat lemah lembut. Di antaranya seperti tadi, bahwa ia meneliti bahwa sikap keras itu banyak membuat orang lari. Sikap keras itu banyak membuat orang takut. Dia meneliti tentang bahaya sifat keras. Tetapi yang benar bahwa seorang muslim menjamak menggabung antara sifat keras dengan sifat lembut. Dan tentunya agama ini menggabung di antara keduanya. Walaupun sikap lembut tidak didahulukan ketimbang sikap apa? Keras. seberat. Bagaimana cara mendidik mengajarkan sifat lemah lembut kepada istri yang punya sifat kasar dan gampang marah? Setiap ia marah, lembuti. Insya Allah dia malu. Jadi setiap ia marah, lembuti. Dia akan malu dan itu apa terbukti terbukti ya saya menceritakan selama ini saya tidak bisa marah tidak bisa melanjutkan marah sama istri kenapa sebab istri saya tidak pernah marah ketika saya marah jadi tidak bisa melanjutkan marah kenapa karena tidak pernah marah ketika saya marah jadi kalau istri kita marah ya jangan di, di, dimarahi gitu biarkan aja dia juga akan malu sendiri nanti Masa dia akan apa memarahi bangku-bangku dan tembok-tembok? Ya, lihat, ya, tidak bisa. Insya Allah. Bolehkah kita mengatakan si pulang tidak punya adab karena dia tidak mengucapkan salam? Ya kalau tidak mengucapkan salam mungkin saja dia tidak melihat. Ya, jangan dulu ya. Tetapi jelas ya bahwa orang yang tidak mau mengucapkan salam, maka anda yang dulu mengucapkan salam. Jangan-jangan anda yang tidak berakhlak. Jadi kalau kita menuntut orang lain harus salam duluan, kalau tidak menjawab salam iya. Tetapi kalau dia tidak mengucapkan salam ya, apa kita yang harus duluan atau dia? Kan? Sebab yang terbaik adalah yang memulai apa? Salam. Anak bin Malik memulai salam kepada anak kecil. Ketika ditanya kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan seperti ini. Melakukan seperti ini. Ya contoh, kalau kita jadi ustaz umpamanya, kita mengharap bahwa yang mengucapkan salam mesti orang lain. Ketika murid kita tidak mengucapkan salam, kita mengatakan, oh ini murid suhul hulu. Nah, tidak boleh. Maka dalam buku ini dikatakan bahwa ketika berbicara akhlak, itu antara apa? Antara dahi dan mad'u. Jadi ketika berbicara tentang akhlak mulia, itu berbicaranya antara dahi dengan yang didakwahinya. Ada sebagian adab yang kontradiksi antara akhlak Islam dengan adab. Nah, pokoknya adab dilakukan oleh seorang muslim selama tidak bertentangan dengan Syariat. Dan selayaknya orang muslim mengikuti ada yang ada di kaumnya selama ada itu tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Jadi bertentangan dengan dengan syariat. Contoh, di Indonesia, kalau Ustaz tidak memakai kupiah, tutup kepala, itu khawari muruah. Artinya muruahnya kurang baik. Maka tidak boleh dia mengatakan, tidak ada dalil koti yang memerintahkan tidak memakai tutup kepala. Dia ikuti saja sebab ya itu tidak ada apa ikuti dan itu satu kebaikan menutup kepala memakai kopiah Makanya umpamanya seorang ustaz memakai celana pendek. Walaupun mungkin ia berpendapat bahwa aurat di antara lutut dengan apa? Besar. Lalu ia keluar memakai celana saja, badannya terbuka. Ya, kori muru'ah. Menurut orang manusia, ini tidak berakhlak gitu. Apabila ada orang seperti seperti ini atau ustaz seperti ini. Jika suami berimpak dan sodako apakah istri juga mendapatkan pahalanya? Tidak ya. Apabila istrinya mensodakokan apa yang diberikan oleh suaminya, maka suaminya mendapatkan. Maka suaminya apa? Mendapatkan. Kecuali apabila harta yang disodakokan oleh suaminya juga kasab istrinya. Bagaimana cara untuk menghilangkan, mengubur suatu perbuatan dosa-dosa yang kita telah lakukan pada masa silam karena tatkala dan memohon kepada Allah Ta'ala selalu kita teringat lagi akan dosa-dosa tersebutnya. Ya. Bertobat dengan syarat-syarat tobat yang benar. Dimana Ternyatakan telah oleh para ulama syarat bertobat kepada Allah Ta'ala dalam dosa yang berhubungan hanya dengan Allah Ta'ala, syaratnya ada empat. Yang pertama, bertobat dalam waktu diterimanya taubat. Yang kedua, adalah berhenti dari dosanya. Yang ketiga, merasa penyesalan dari apa yang dia lakukan. Dan yang keempat, berusaha untuk tidak mengulanginya. Jadi apabila terkumpul empat poin ini, maka Allah Ta'ala akan menutup dosa kita. Dan dosa seorang mukmin itu akan hilang dengan beberapa sebab. Jadi dosa seorang muslim akan hilang dengan beberapa sebab. Dan diantaranya ada tiga. Yang pertama, dengan secara langsung istighfar, bertaubat. Yang kedua, bil hasanah, yaitu dengan kebaikan-kebaikan. Sebab kebaikan akan mengubur apa? Keburukan. Yang ketiga, tafadulan wa rahmatan min Allah. Di mana kadang-kadang Allah Ta'ala memberikan maghfirah dan rahmat tanpa diminta dan ini terutama nanti Al kiamat. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa rahmat dan keutamaan Allah Ta'ala karunia ada sebabnya sama saja kita mengetahuinya ataupun kita tidak mengetahuinya. Pertanyaan yang terakhir, berdakwah dengan hikmah apa maksudnya? Hikmah di dalam berdakwah Hikmah yang artinya adalah jaudah wal itqan. Hikmah yang artinya adalah bagus dan menyempurnakan. Dan yang dimaksud dengan hikmah adalah wat musyain fi mawadihi. Yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka yang dimaksud dengan hikmah yaitu menempatkan dakwah sesuai di dalam kaidahnya dan sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Masalah minal hikmati bidakwah al bada'atu bil ahami fal muhimi. Di antara hikmah di dalam berdakwah adalah memulai dengan yang terpenting kemudian setelahnya. Ini hikmah dalam berdakwah. Yang kedua, asyidatu fi maqamihi wa layinu fi maqamihi. Di antara hikmah dalam berdakwah bersikap keras di dalam tempatnya, bersikap lembut di dalam tempatnya. Maka jangan menyangka bahwa sikap keras tidak hikmah. Dan jangan menyangka bahwa selamanya lembut adalah hikmah. Tetapi yang dimaksud hikmah di dalam berdakwah adalah bersikap keras ketika makomnya harus keras. Bersikap lembut ketika makomnya harus apa? Lembut. Di antara sifat hikmah adalah antu'amilu tidak bid'awati ilallah bimuamalatil hasanah. Di antara sifat hikmah dalam berdakwah yaitu muamalah dengan manusia dengan muamalah yang hak, dengan muamalah yang baik. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, darajat ada tingkatan dalam mengajak manusia, dalam beramal ma'ruf nahi mungkar, hikmah. Orang yang condong kepada kebaikan bil mau'idah hasanah. Apaan? Wajadilhum, Udu ila sabili rabbika bil hikmah. Orang yang condong kepada keburukan dengan mau itu. Orang yang punya hujah dengan mujadalah. Orang yang mengangkat senjata dilawan dengan senjata. Maka itu hikmah. Dalam berdakwah, ada orang yang mesti dengan lembut, ada orang yang mesti ditahdir, ada orang yang mesti ditegakkan padanya pedang. Hikmah. Sekarang, apakah Abu Bakar tidak hikmah ketika memerangi orang yang tidak menunaikan zakat dan berkumpul? Saya ingin tanya. Apa ketika Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala mengangkat senjata dan mengutus bala tentara kepada orang-orang yang enggan mau menunaikan zakat, apakah hikmah atau bukan hikmah? Hikmah. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang Rafidhah yang mengatakan Ali adalah Tuhan. Dan Ali radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang Khawarij dengan pedang apakah hikmah atau bukan? Hikmah. Kenapa? Sebab ini adalah sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan wakilnya. Ini adalah apa? Hikmah. Di antara hikmah dalam dakwah adalah menyampaikan materi dakwah, menyampaikan ilmu sesuai dengan kadar orang yang didakwahinya. Ya, sekarang kita berdakwah dengan orang awam, berdakwah dengan yang ada di pemerintah, berdakwah dengan intelektual, berdakwah dengan pedagang. Orang harus tahu ini hikmah dalam apa? Berdakwah. Hikmah di dalam apa? Berdakwah. Nah contoh, jika yang pertama diajarkan kepada orang awam adalah jarawat tadil, ya tidak tidak hikmah dalam dakwahnya. Mesti dikenalkan apa itu tauhid, apa itu sunnah, kenalkan. Berdakwah umumnya akan mendatangi mutazilah. Apa yang mestinya disampaikan? Puja apa yang mesti disampaikan? Ini hikmah dalam berdakwah. Kalau kita mendatangi mutazilah yang dibicarakan tentang amaliyah ya tidak cocok, tidak hikmah ya dalam berdagam. Ini hikmah dalam berdakwah. Jadi yang dimaksud dengan hikmah intinya bahwa musyai'in fi ini. Jadi menempatkan sesuatu dalam tempatnya. Jadi jangan salah paham bahwa yang dimaksud dengan hikmah dalam dakwah semata-mata kita lembut, lemah lembut itu tidak selamanya apa? Hikmah. Ya, sering saya sebutkan kalau kita punya anak dua, apakah termasuk hikmah orang tua selamanya mengelus kepala anaknya? Atau suatu ketika mesti dia membawa sapu lidi untuk memukulnya? Ketika umur tujuh tahun ajari, kenalkan sholat. Ketika umur sepuluh tahun tidak mau sholat, ambil bambu gitu kan. Dipukul, hikmah namanya. Hikmah namanya hikmah di dalam muamalah dengan anak gitu kan. Apakah selamanya istri harus disanjung? Tidak. Satu ketika diusir dari tempat tidur. Satu ketika dipukul istri kita. Hikmah. Hikmah. Atau muamalah dengan istri. Bahkan termasuk hikmah minta cerai istrinya. Kenapa dikatakan hikmah meminta cerai? Satu ketika istrinya tidak mampu lagi taat kepada suaminya karena suaminya seul puluh. Tidak sabar lagi daripada harus berdosa, minta cerai hikmah. Hikmah. Jadi bentuk hikmah itu namanya itkon wal jaudah. Barangkali sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita dirahmati. Demikian juga kepada seluruh pendengar radio Eroja Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita akhlak yang mulia sehingga kita berada di surga dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.